Ini insya Allah dalam bab yang ke berapa? Keempat. <clears throat> kitab Tauhid yang ada dalam Sahih Bukhari. Yang disarah oleh Syekh bin Bas rahimahullah taala. Dan perlu diketahui bahwasanya kita ulang lagi sarah ini awalnya adalah berupa rekaman dari darasnya beliau. <clears throat> Kemudian ditulis setelah meninggalnya beliau rahimahullah taala oleh itu oleh sebagian santrinya, oleh sebagian muridnya sehingga menjadi kitab yang sekarang ini sampai kepada kita dan kita termasuk dari para talabatul ilm yang bisa menikmati kemuliaan ilmunya Syekh bin Bas rahimahullah taala. Dan darahnya adalah dalam masalah tauhid. <clears throat> Sebagai kitab sebagian kitab yang telah kita lewati dalam Subul Salam Syarah Nawakidil Islam. <clears throat> Dan sekarang kita tauhid ini. Qala la Imam Bukhari rahimahullah taala Babu qaulillahi ta'ala Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Bab firman Allah Ta'ala. Alimul ghaib. Yani Allah yang memiliki ilmu gaib. Alimul gaib di sini dofa menunjukkan apa? milik lil milik jadi ilmu gaib itu miliknya Allah Subhanahu wa taala Kalau idhofah itu nakiro kepada nakiro untuk taksis seperti baitu jarin rumah tetangga. Lebih khusus daripada ucapan kita baitun. Itu umum. Atau mutlak. Ketika kita katakan baitu jar berarti rumah khusus ini rumahnya tetang tetangga. Alimul ghaib di sini telah mengandung telah untuk milik bahwasanya ilmu gaib itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang gaib miliknya Allah Subhanahu wa taala. Fala yudhiru ala ghaibi ahada. Maka Allah tidaklah menampakkan kepada seorang pun dari makhluknya perkara yang gaib yang itu nisbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Wa qawlu ta'ala wa innallaha indahu ilmu sa'ah. Dan sesungguhnya Allah di sini juga daraf indah ini bukan arti khusus bahwasanya ilmu sah, ilmu tentang hari kebangkitan adalah cuma ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa anzalahu bi ilmi. Juga di sini. Dan Allah menurunkannya dengan ilmunya. Bukan selain ilmu Allah semata tapi dengan ilmunya Allah. Termasuk perkara yang gaib. Wa ma tahmilu min unsah. Wa la tada'u illa bi ilmi. Dan tidaklah apa yang dikandung dari al-unsa itu apa? Yang betina. Dan tidaklah yang unsa tadi melahirkan kecuali dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang meleset dari apa yang terkait dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Sampai hari kiamat. Bilangan detik ini apa saja yang unsa itu melahirkan dan bilangan detik ini berapa bilangan unsa itu yang hamil ini semuanya adalah di atas ilmunya Allah Subhanahu wa taala enggak ada yang tersembunyi dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari kiamat. Enggak ada yang tersembunyi. Faqala ta'ala ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Suka di sini itu khususkan bahwasanya ilmu sa'ah adalah kembalinya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqdimul jar jar majrur ya kan? Al-khabar didahulukan atas mubtada'nya. Di sini adalah menunjukkan arti taksis bahwasanya ilmu sah, ilmu tentang hari kebangkitan hanyalah kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun amarat tanda-tanda tentang hari kebangkitan telah dijelaskan dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang banyak tandanya hadisnya Jibril hadis Jibril yang terkait dalam masalah apa pertanyaannya Jibril kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak sekali tentang tanda-tanda kebangkitan hari kiamat ini sangat banyak sekali. Di antaranya adalah banyaknya harus peperangan, pembunuhan. Ini termasuk juga tanda-tandanya hari kebangkitan dekat sudah Banyaknya manusia mengejar dunia dan dunia ini dibentangkan oleh Allah SWT untuk hambanya. Ini juga termasuk tanda hari kiamat. Dan banyak sekali dalam hadisnya Nabi SAW yang sangat banyak terkait dengan tanda-tanda hari kiamat. Adapun kiamat al Kubro, dan tandanya adalah tidak ada lagi di muka bumi ini kata kalimat Allah Allah. Cuma sedikit orang yang mengucapkan Allah Allah. Quran diangkat, ilmu diangkat. Taib. Lanjutkan kalau Yahya rahimahullah taala az-zahir ala kulisan ilmu. ilma. Az-zahir maksud siapa? Allah. Di antara nama-nama Allah adalah az-zahir. Maka boleh kita memberikan ubudiyah kepada nama ini Abdul Zahir. Ya kan? Abdud Dahir boleh. Maknanya ala kulli ilmu ilmah. Jadi segala sesuatu Allah itu mengilmunya, mengilmuinya. Dan mana al-batin juga batin adalah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli ilmu ilmah. Jadi segala sesuatu Allah memiliki ilmunya. Ini kandungan makna zahir dan makna batin yang dinukilkan di sini oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Kemudian sebelumnya telah kita ketahui bahwasanya ini adalah kitab tauhid. Dan ayat atau hadis yang dibawakan sangat jelas dan gamblang sekali tentang perkara apa kita wajib mengisahkan Allah dalam perkara yang gaib. Tentang yang mengetahui ilmu sa'ah dan yang selanjutnya ini semua adalah khusus kita harus mengesahkan Allah dalam perkara ini. Ini maknanya apa? Kita tauhid. Sehingga lawan dari perkara ini menjadi syirik, bahkan kafir bagi yang mengingkarinya. Bahkan bagi yang menyainginya juga kafir, maka dikatakan yusyrikuna billah fi ilmi ghaibihi. Seperti para kahana, para saharoh, para dukun dan para tukang sihir dan arraf para tukang ramal dan yang lainnya dan yang semisalnya banyak sekali dari orang-orang yang menyaingi Allah Subhanahu wa taala hak yang khusus bagi Allah dirampas disekutukan dengan sebagian makhluknya. Qala Imam Bukhari wa taala al hadis bi rakam 7379 7379 Hattasana Khalid bin Makhlad. Hattasana Sulaiman bin Hilal bin Bilal. Hattasani Abdullah bin Dinar ani bin Umar radhiyallahu anhumah. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala Mafatihul ghaibi khamsun. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda, Mafatihul gaib khamsun. Kunci-kunci perkara yang gaib ada lima. La ya'lamuha. Ha, ini damir kembali kepada mafatih. Tidak ada yang mengetahui kunci-kunci perkara yang gaib ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dirinci la ya'lamu ma tagidul arham illallah tidak mengetahui apa yang dipendam dalam rahim kecuali Allah. Perhatikan. Adapun alat-alat yang sekarang ini alat yang modern untuk mengetahui zakar ataupun unsa, laki ataupun betina ataupun perempuan dalam rahimnya unsa, dalam rahimnya yang mengandung manusia ataupun yang lain, ini adalah bukan perkara yang gaib. Ya kan? Adapun perkara yang gaib benar-benar gaib adalah seperti sipulan Saki atau sipulan Said. Sipulan ini apa? Akan menjadi orang yang sengsara atau menjadi orang yang berbahagia. Umurnya berapa? Bahkan ya kan? Semenjak ditiup roh ini nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apakah bisa diketahui dengan ilmu yang modern, alat kedokteran untuk mengetahui sebelum terbentuknya jasadnya manusia di perutnya seorang ibu nggak diketahui. <clears throat> Maka ini bukan berarti mengetahui ilmu gaib. Wala ya'lamu ma fi ghadin illallah dan tidak ada yang mengetahui apa yang ada dalam hari besok kecuali Allah. Ya, perhatikan. Jadi apa yang akan kita, besok kita lalui apa yang akan kita hadapi, apa yang kita rasakan ini enggak ada yang tahu kita diantaranya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ma ini umum. Wala ya'uma fi ghadin ilallah. Apa saja. Besok itu dedaunan ini rontok berapa? Yang semi berapa? Yang mati berapa? Dari yang bernyawa dan yang lahir berapa dari yang bernyawa? Ini enggak ada yang mau kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'lamu mata ya'til matar ahadun illallah. Tidak ada yang mengetahui kapan datang hujan. Seorang pun tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun ramalan-ramalan cuaca, apa namanya? Ramalan cuaca, ya. Yang katanya besok daerah sini hujan, ini hujan dan semisalnya itu ini adalah perkiraan-perkiraan yang tidak bisa dipastikan. Maka kita harus mengetahui insya Allah. Nggak boleh kemudian kita pastikan akan Luzian akan terjadi dan itu nggak bisa. <clears throat> kalau kalau nggak menghendaki akan ya, nggak jadi. Nah, bom. Nah, kalau itu seorang harus punya adab. Orang-orang yang mungkin menggeluti perkara ini atau ilmu tersebut harus mengetahui harus harus diganti dengan insya Allah kalau enggak nggak bisa. Perkiraan cuaca besok hujan darah ini, darah ini, darah ini. Ini jangan kemudian dipastikan tapi itu masuk kepada kepada kepada kepada, kepada hanya Allah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut illallah dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan meninggal kecuali Allah Subhanahu wa taala yang tahu ya kan jadi kita nggak mengetahui kita meninggal di desa kita ini atau di luar desa ini ya kan antum yang mungkin sekarang dari pendatang jauh datang ke sini, apakah meninggal di sini atau meninggal di tempat lain, ini nggak ada yang mengetahui. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'lamu mata tatakumus sa'a dan tidak ada yang mengetahui kapan bangkitnya kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis yang dipaparkan oleh Imam Bukhari untuk menetapkan, menegaskan tentang perkara tauhid yang harus kita esakan hal, -hal tadi di antaranya ada lima perkara tentang mafatihul ghaib. Dan tidak boleh kita membuat saingan. Dan seandainya ada perkara seperti tadi terkait masalah hujan ini juga harus kita kaitkan dengan masyiannya Allah Subhanahu wa taala. Teori gak bisa dipastikan. Demikian juga tentang matinya si pulan besok dia mau diancam dibunuh. Nanti mau diancam dibunuh ini gak bisa dipastikan akan ter terjadi. Kita harus memiliki keyakinan yang kuat Ya kan? Gak akan seorang akan mem, apa bisa mengancam kematian seseorang, memastikan dia akan mati besok, dia akan mati malam. Ya. Rasakan nanti malam akan mati. Ini gak bisa dipastikan. <clears throat> Taib. Al-hadis hadis berikutnya berakam Allah, wa salasami wa tamanin hatta sana Muhammad bin Yusuf Hadasana Sufyan an Ismail an Sa'bi an Masrukin an Aisyah radhiyallahu anha. Anha qalat bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Man haddatsaka anna dan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu faqad kadzaba." Man haddatsaka kata Aisyah. Sebagaimana riwayatnya masruk dari Aisyah. Bahwasanya Aisyah menceritakan siapa yang menceritakan kepada kamu bahwasanya Muhammad SAW melihat Rabbnya maka dia telah dusta. Ini di dunia. Ini di dunia. <clears throat> ya kan? Dan masuk di dunia ini termasuk termasuk dalam Isra Mi'raj. Itu juga termasuk perkara dunia. Isra'nya Nabi SAW ke, apa, ke setetul Muntaha. Sana itu adalah termasuk itu termasuk dunia. Termasuk du, dia termasuk alam bukan di luar alam. Termasuk alam. Jangan salah sangka bahwasanya dia sudah keluar alam. Tetap dalam alam. Kenapa? Karena alam adalah kullu ma siwallah. Seluruh apa-apa saja yang selain Allah dalam dia alam. <clears throat> Ini definisi yang paling terbaik tentang definisi alam. Kullu ma siwallahi bahwa alam. Definisi yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. pun definisi yang dipakai oleh kufar atau kaum muslimin yang lain tentang alam mungkin akan panjang lebar sana kemari, nggak bisa membatasi. Kenapa? Karena definisi itu yang paling pendek dan yang paling mencakup itulah definisi yang paling terbaik. Definisi itu semakin pendek kalimatnya dan semakin mencakup afrodnya, maka itu definisi yang paling terbaik sehingga dikatakan alam adalah definisinya kuluma siwallahi. Seluruh apa saja yang selain Allah maka dia adalah alam. <clears throat> Baik. Ini terkait dengan masalah apa? Dalam masalah di dunia. Man haddatsaka anna Muhammad dan salah alaihi wasallam bau faqad kadzaba. Wa wa yaqul Aisyah beristidlal tentang kedustaan orang tersebut yang menceritakan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi melihat Rabbnya. Aisyah dalilnya adalah la tudrikuhul absar. La tudrikuhu al absar. Nah, nafyul idrak ya kan di muka bumi ini maka juga nafyul ru'ya. Nah, nanti akan jelaskan. <clears throat> Wa man haddatsaka annahu ya'lamul ghaiba faqad kadzaba. Kata Aisyah, barang siapa yang menceritakan kepada kamu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara yang gaib, maka sungguh ia telah berdusta. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'lamul ghaiba illallah wa huwa yaqulu wa huwa yani Eh? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda la ya'lamul ghaiba illallah. Nah. Baik. <clears throat> Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itu perhatikan hadis ini yang telah kita baca dua hadis bersekalan yang beberapa ayat tadi itu adalah sangat gamblang dari sisi ya kan penataan yang dibawakan oleh Imam Bukhari diletakkan dalam kitab Tauhid. Ini sangat gamblang dilalanya. <clears throat> قال الصارخ بن باز رحمه الله تعالى وهذا الذي قالته عائشة رضي الله عنها والذي عليه ahlu sunnah wal jamaah. Diperhatikan. Kita di sini mengetahui apa yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah terkait dalam masalah ru'yanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Rabbnya. yakni apa yang didestakan oleh Aisyah itulah yang di yakini oleh ahlu sunnah wal jamaah. Apa kan? Orang yang mengklaim bahwasanya Nabi Muhammad mengetahui, melihat apa? Melihat Rabbnya di dunia ini. Dan di sini ditakdir kotibatan seluruhnya. Walladhi alaihi ahlu sunnah wal jamaah kotibatan. Qatibah ini takdir. Makna qatibah adalah seluruhnya bermakna tujuannya adalah untuk memperkuat makna dari kalamnya saya bin Bas ini. Benar-benar ini akidahnya Ahlu Sunnah wal Jamaah yang tadi dikatakan oleh Aisyah taala anha, siapa yang menceritakan kepada kamu bahwasanya Muhammad melihat Rabbnya maka sungguh dia telah dus, dusta. Ya kan? Ini di dunia. Illa khilafan syadhan qalilan fi Ya kan? Kecuali perselisihan yang sangat sehat wasat itu. Nah, yang tidak muktabar. saat mananya tidak muktabar. Tidak dianggap. Kolilan. Nah ini takitnya. Syahadan yang benar-benar sedikit. Ya kan? Cuma sedikit. Dalam masalah ru'yah. Kalimat ru'yah ini kalimat lil ahad dihni. ma'bum ya ini tur. Rasul SAW rabbahu. Melihatnya Rasul kepada Rabbnya di muka bumi ini, di dunia ini. Ini yang dijelaskan masalah ar-ru'yah. Walladzi ala ya'amatul ulama annahu lam yara rabbahu bi'ainaihi. Dan yang dijadikan pijakan oleh umumnya ama yakni apa? keseluruhannya alul ilm umumnya alul ulama adalah bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat Rabbnya dengan kedua matanya. Alasannya lianallah Allah jalla wa ala Qala karena Allah Jalla wa ala berfirman la tudrikuhu al absar. Yakni la tarahu. Nah tadi. La tudrikuhu maknanya la tarahu tidak melihatnya. Ya kan? La tarahu. Al absar tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Absar yang ma'ruf absar ini. Ya kan? Bukan maknanya adalah basirah. Yakni basar penglihatan dengan yang ada di mata kepala, bukan maknanya bisara yang ada di, di hati. Nah, basira yang maknanya ilmu tidak, tapi di sini adalah ru'ya, ru'yatul ain. Maka perhatikan ya, wa saya ulang lagi. Ya kan? Masdar dari kata ro'a ini ada tiga. Kalau ru'ya, ar-ru'yatu ini adalah bil bil basor dengan mata. Kalau ru'ya, ya kan? Ru'ya. Ar-ru'ya maka dengan apa? Mimpi. Ya kan? Kalau ro'yun dengan ha? hati. Ro'yun dengan hati. Pendapat. Kamu punya pikiran demikian ini ru'yuka. Ini kata ro'a. Nah yang di sini yang dikatakan ru'ya oleh beliau Syekh bin Bas di sini Ya kan? Maksudnya adalah ru'yatul ain. Nah, itu. Jadi kata Mas dari ru'ya itu ada tiga. Yang di sini ru'yanya adalah ru'yatul ain, yakni pandangan mata. Berarti mata itu nggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, apalagi ayam. Maka nggak akan ma mampu. Matanya Nabi saja nggak mampu, lagi matanya ah, ayam. Nah, baik jantan ataupun betina atau ayam panci nggak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Nanti akan dijelaskan. Hmm. <clears throat> Nanti akan dijelaskan. <clears throat> Wa hadza ihtajjat Aisyah radhiyallahu anha dengan ini. Nah, la tudrikul absar dengan ini Aisyah berhujjah untuk menafikan bahwasanya Nabi alaihi wasallam tidak pernah melihat Allah dengan kedua matanya. Paham itu? Dan ini pendapat yang sahih. Pendapat yang rajih walaupun ada kelab di zaman para sahabat. Karena dalam masalah ini para sahabat terbagi menjadi dua. Ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah melihat Rabbnya dengan kedua matanya. Ada yang mengatakan di, tidak. Ulama setelah para sahabat, ya kan, diantaranya adalah Al Imam Dhahabi memiliki kesamaran. Rahimahullah taala dalam perkara ini katanya mungkin Mungkin, bukan mustahil. Mana mungkin? Lawannya jadi lawannya adalah mus mustahil. Perkara mungkin lawannya mus mustahil. Ya kan? dan antaranya Imam Zahabi taala, arti mungkin adalah mungkin. Ya kan? Sallallahu alaihi melihat rohnya di muka bumi ini. Apa dia apa di ya di dunia ini, di alam ini. Nah, kalimat ini kata beliau rahimahullah taala, beliau tidak begitu sensitif menyalahkan orang yang mengesbatkan bahwasanya Nabi melihat Allah atau juga begitu sensitif menyalahkan orang yang menafikan Nabi nggak melihat Allah SWT. Di mana ada istibah pada beliau rahimahullah taala pada sisi Imam Zahabi. Nah, dibantah oleh Syekh Bas dalam sebagian kalamnya bahwasanya nggak ada lagi istibah. Gamblang. Gamblang sebagaimana hadis berikut ini bahwasanya beliau saya bin Bas membantah Imam Zahabi ya, bahwasanya nggak ada lagi istibah sama sekali, nggak ada lagi kesamaran. Kenapa? Karena kita berbicara dengan hadisnya Abu Dzar anhu, hadis yang akan dibawakan oleh berikut ini beliau wasala Abu Dzar radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hal ra'aita rabbak. Abu Dzar bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Apakah engkau melihat Rabbmu wahai Rasulullah di mana ketika Is Isra Mi'raj faqala nurun anna arahu. Wa fil lafdz al akhir ra'aitu nuran Akhrajahu Muslimun fi sahih. Nah. Hadis inilah yang dibawakan oleh bin Bas untuk menafikan istibah kesamaran yang diprediksikan oleh siapa oleh al-Imam Zahabi rahimallahu taala sehingga mau mengikuti apa yang telah terjadi di zaman para salafus saleh, para sahabat bahwasanya mereka terbagi menjadi dua tentang masalah ru'ya ini. Tapi di sini saya bebas telah menguatkan bahwasanya tidak, nggak ada lagi istibah, nggak ada kesamaran bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam nggak melihat dengan kedua mata mata beliau. Kenapa? Karena itu nuron gamlang. Aku cuma melihat sah, cahaya. Anna arahu nurun anna arahu cahaya. Bagaimana saya bisa melihat? Anna arahu bagaimana saya bisa melihat? Di sana cahaya. Dalam rapat yang lain, itu nuron saya melihat cahaya. Ini gamblang bahwasanya nggak ada lagi isti, istibah. Nah, inilah ketegarannya Syekh bin Bas rahimahullah taala Walaupun dhabi yang mengomentari bahwasanya di sana ada istibah, nggak menyalakan dan menyalakan itu, tapi dipertegas oleh Ibn Bas dengan kalamnya yang sangat apa? Sangat kokoh dengan menguatkan apa yang beliau pilih, nggak ada lagi keraguan bahwasanya nggak ada lagi istibah. Laisa fi istibahun kata beliau. Kita sebutkan kalamnya beliau yang kita pernah kita lewati seperti itu. Ya kan? <clears throat> Akhirnya Muslim fi sahih. Keluar lima Muslim dalam kitab dalam saya saya saya Saya Muslim. Wa allah alaihi wasallam ta'allamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu azza wa jal hatta yamuta. Tengok di sini. Lan ini adalah penafian. Penafian ditakdir dengan hatta. Sudah, nggak ada lagi apa? kesamaran atau ada lagi ihtimal mana yang lain tentang di dunia ini. Dan berkata alaihi wasallam, TaalaMu Nah, ya. ketahuilah kalian bahwasanya lan yaro ahadun. Enggak akan seorang pun dari kalian melihat Rabbnya azza wajal sampai mati. Memang lan lan ini adalah bukan faedahnya untuk takbid. Nah, ya kan? Waman qala bilan mu'abbada fa qaulur lurdut. wa Apa? Pak Duda. Berkata Imam siapa? Ibnu Malik yang sering dinukil oleh alul ilm tentang makna lan waman bila, bilan waman qala bilan muabbada wa qaulur dud wa pak Duda Atau seperti itu lafaznya saya sudah lupa lama. Jelas semakna dengan itu? Bagi siapa yang mengatakan lan adalah maknanya takbid selama-lamanya dengan penafian dengan nafi takbid maka perkataannya tolaklah. Yang selainnya maka bilalah. Paham ini? Artinya yang mengatakan lan ini bukan maknanya takbid. Penafian yang selama-lamanya. Lan yang bukan maknanya teman selama-lamanya itulah yang harus kamu bela. Dan yang mengatakan bahwa lan di sini adalah untuk menafikan selama-lamanya ini perkataan yang harus kau tolak. Demikian perkataannya Ibnu Malik rahimahullah taala dalam Alfiyahnya. Hmm? Nah, ini diapal. Itu diapal. Kenapa? Karena sebagian adul bidah yang ingin menafikan ru'yatul rabb yamal qiyamah berusaha dengan ah ini lantarohu. Nah itu. Kamu gak akan bisa melihatnya. Dengan lan ini dia akan menafikan ru'yatul mu'minin kepada Rabbnya nanti pada hari kiamat. Paham? Nah. Maka di perkara-perkara yang harus dipahami oleh ahlu sunnah wal jamaah. Biar gak terkecoh. Biar gak usah tanya-tanya ketika mendengarkan. Apa benar omongan orangku? tanya kenapa? Karena kita sudah pernah mendengar bahwasanya Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya Allah SWT akan terlihat nanti pada hari untuk bapak untuk kaum mukminin akan dibawakan berikut ini insyaallah. Kemudian di sini, lan di sini, kalau akan diartikan bahwasanya bukan maknanya tabit. Di sana dikatakan hatta yamut berarti sudah ditakid bahwasanya sampai berarti di dunia di dunia. Karena nggak ada lagi kematian kecuali di mana? Di dunia. Nggak ada kematian bagi seorang yang bagi yang berjiwa dan bernyawa kecuali di dunia. Kalau sudah keluar dari dunia nggak ada lagi kemati, kematian iman di neraka selama lamanya. Kalau nggak ya di surga selama lamanya. Nggak ada lagi kematian setelah itu. setelah itu. Sehingga kata hatta yamut berarti apa di dunia ini. Maka oleh itu di dunia ini nggak mungkin Allah terli, terlihat dengan mata kepala. Sehingga Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam yang pendapat yang paling terkuat walaupun di sana ada khilaf antara para sahabat tapi yang kuat adalah tidak melihat. Mahfum. Nah ini. Taib. Pendekatan illa khilafan syadan qalilan fi ru'ya. Kecuali khilaf yang syad yang sedikit dalam masalah ru'ya. Khilaf maksudnya apa? Menyelisih menyelisih jadi pendapat yang menafikan tidak melihat tadi pendapat-pendapat yang mengatakan Nabi nggak melihat tadi pendapat yang terkuat dan yang menyelisih adalah kalam yang salun. Nah, yang asing yang nggak mau tabar. Faru'yatu ahla na'imi ahlil jannah. Faru'ya alif lam juga tadi al maud Bahwasanya ru'ya ru'yatul mu'minin rabbahu jalla wa ala ahla na'imi ahlil jannah. ahlil jannah? nikmat yang paling tertinggi yang dimiliki oleh ahlul jannah. A'la na'imi ahlul jannah. Telah kita lewati saya di sini apa? itu Idhofahnya untuk apa? Maknanya apa? Mil milik. Yang dimiliki, yang didapati, yang dihai oleh ahlul jannah adalah nikmat yang paling tertinggi adalah apa? Ru'ya nya kaum mukminin terhadap Robnya. walaysat min naimid dunia. Tengok di sini Nabi kan saya bin di ditakit bahwasanya rukyah itu bukan termasuk nikmat yang ada di dunia. Walasati ru'yatu min na'imid dunya. Nah, ru'yanya hamba Allah kepada Rabbnya itu bukan termasuk nikmatnya kaum mukminin yang ada di dunia ini. Jadi dengan demikian nggak ada lagi ragu bahwasanya Rasulullah tidak melihat Rabbnya ketika is Isra Mi'raj. Faliya'la na'im al-jannah. Ditarik lagi bahkan ru'ya adalah nikmatnya al-jannah yang paling tertinggi. Nah. Maka itu bagi orang yang mengatakan Allah nggak terlihat di akhirat maka dia Hah? Yang mengingkari kata Imam Zahabi yang mengingkari ini dalam mubtadi. Dol. Zaik, al-Zaik Nah, yang mengingkari rukyahnya muni di, di akhirat adalah alul apa? Alul dolal. Adapun perkara tadi yang terkait dengan Nabi apakah melihat Allah atau tidak melihat Allah ketika Isra Mi'raj ini adalah perkara khilaf. Perkara khilaf yang yang apa? Yang sifatnya apa? Terjadi di zaman para salafus saleh. Adapun ketika orang ada seorang yang mengingkari bahwasanya ah, manusia akan melihat Allah dengan hujah tadi latu dirkul absor. Nah, ini adalah dari kalangan aluzek, dari kalangan alud dolal. Dan perlu kita bahwasanya idrok ini adalah tidak harus dengan apa dengan nafi ru'ya. La tudrikuhu al absor idrok itu melingkupi. Ya kan? Maka dengan dengan sini la tudrikul absor ini bukan menafikan ru'ya. Kalau idrok benar benar idrok itu adalah meliputi. Jadi kita melihat di sini, tahu yang sini, tahu sini, tahu sini, semuanya namanya meliputi. Ini saja kita nggak bisa meliputi. Pandangan kita nggak bisa meliputi, yang belakang kita nggak tahu. Ya kan? Ini kita nggak bisa lihat dari sini. Maka dengan demikian, nggak ada seorang pun, nggak ada mata pun, manapun di dunia dan di akhirat, apalagi di, apalagi di dunia di akhirat, nggak ada yang mampu meliputi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka itu nafiyul idrok la yastalzim nafya ru Penafian idrak tidaklah menuntut penafian peniadaan ru'ya untuk kaum mukminin. Maka ayat ini nggak bisa diterapkan untuk mengingkari ru'yanya kaum mukminin di akhirat. Bahkan ayat ini juga memperkuat ya kan? Mereka melihat tapi tidak meliputi. al mukminun melihat Allah tapi nggak meliputi mata mereka. Nggak meliputi Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, mafhum? Insyaallah gamblang. Walihada la takunu illa fil akhirah li al jannah fil qiyamah. Maka dengan landasan ini la takunu ru'yatu. Ru'ya itu enggak akan ada kecuali di akhirat nanti. Jadi ru'yanya mukminin kepada Arabnya ada enggak ada kecuali di akhirat nanti. Kecuali al jannah fil qiyamah wa fidaril karamah di sur surga. Wafid bidaril karama maknanya di surga. Darul karama itu di surga. Kalau fil kiamat ini umum. Sebelum di surga sudah di kiamat. Tapi darul karama di surga. Ya kan? Darul uh, fil kiamah yakni ketika ada kiamat. Adapun nanti di apa di, di darul karama dari surga, di surga. Amal kufar fahum mahjubun an hadhi ru'ya fil akhirah kalau ah, Ta'ala kala innahum arrobihim yauma Tengok. Sini yauma idzin adalah ini adalah suatu batasan takyid. Yauma idzin. Ini takyid. Ya kan? Ma'bumnya, ya kan? Hari itu enggak meli enggak melihat. Ya, ya ma'bumnya yauma idzin. Ya, sekali-kali tidak sungguh mereka kufar ya kan tertutup hari itu dari Rob mereka. Nah, lamah jubun. Sungguh benar-benar mereka ter, terhalangi, terhijabi dari Rob mereka. Maka dengan demikian kata bahwa kufar bahwa mahjubun. Kufar adalah mereka terhijabi dari ru'ya ini nanti di akhir di akhirat. Mereka nggak mendapatkan nikmat. Wakal akhurun fi makna al-aya makna la tudriku la tuhituhu. Nah. Wa in ra'athu fil akhirah fal aya muhkamatun. Tengok kalimatnya beliau Syekh bin Bas. Ya kan kalimatnya sangat kokoh. Kalimat fal ayatu muhkamatun ini bukan sembarangan orang bisa ngomong. Ya kan? Kita cuma niru. Tahu tentang maknanya, tahu tentang maksud beliau. Ya kan? Perkata yang lain, ya kan? Tentang makna ru'ya, makna la tudrikuhu, Al-absar tadi la tuhituhu tidak diliputi oleh pandangan mata. Sekalipun dilihat oleh mata di akhirat. Sekalipun dilihat oleh mata Allah tadi tapi tidak mata itu bisa meliputinya. Maka oleh itu ayatnya adalah ayat yang muhkamah nggak bisa lagi diganggu gugat. Mana muhkamah nggak kenal taksis, nggak kenal nasakh, nggak kenal takwil itu namanya ayat yang muhkamah. Ini istilah yang dipahami. Apa mana muhkam? Ayat yang nggak kenal taksis, nggak kenal apa nasakh nah wes kokoh dari segala segi nggak bisa dibantah dari segala segi sudah kokoh muhkamah dari kata ah kama yuhkimu ihkam hmm. jadi fal ayatun nasun juga bisa seperti itu fal ayatun nasun sama saja fal ayatun nasun ayatnya adalah nas bahwasanya ya kan Allah itu dilihat tapi tidak diidrop, tidak diliputi oleh pandangan mata nanti di akhirat kelak. Paham? Kan dipahami? Id la yuhitu bin nasu. Id la yuhitu bihin nasu bi kepada siapa? Zamirhi Allah Subhanahu wa taala enggak ada manusia yang bisa meliputi Allah. Wa in ra'au wajahu al-karimah. Subhanahu wa taala sekalipun mereka melihat wajahnya Allah yang wajah yang mulia. Yang maksud dan maha tinggi. Wa lahum al-hijab. Ya kan? Dan Allah menyingkap bagi mereka untuk mereka al-hijab disingkap maka mereka melihat Allah Subhanahu wa taala Allah. Lakin la yuhitu nabi min kulil wujuh. Maka la tudriku al absar maknanya adalah mata-mata itu pada pandangan tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala dari segala segi. Kama annahum la yuhitu nabi ilman fa kadala yuhitu nabi ru'yatan. Sebagaimana mereka hamba Allah itu gak akan ilmunya bisa meliputi Allah. Sebagaimana bahwasanya ilmunya hamba ini gak akan bisa mereka itu meliputi Allah. Nah. Sejauh ilmu yang dimiliki oleh hamba sebesar itu gak akan bisa juga untuk meliputi Allah SWT walaupun mengetahui sebagian, sebagian apa sifat-sifat Allah. Maka kita mengetahui Allah dengan sifat-sifatnya, dengan ciptaannya. Seperti pertanyaan dalam surah Al-Azab, Arab tarabbak. Ya kan? Dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Ya kan? Dengan ayat-ayatnya, dengan ciptaannya. Ya kan? Tapi ilmu kita nggak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala secara zatnya, nggak mampu. hakadha. Ha ini tuh tambi, kafnya tasbih. Ya kan? Tasbih, ini semisara, maka perhatikan kamu seperti inilah bahwasanya hamba Allah ini nggak akan meliputi Allah tentang ru'yanya. Kalau ilmunya hamba nggak bisa meliputi Allah juga ru'yanya lebih-lebih nggak meliput, meliputi. Wa in ra'u wajhul karima sekalipun mereka melihat wajahnya Allah yang mulia subhanahu wa taala. Wa nafyul akhas la istalzimun nafyal a'am. Baru yatu a'ammu. Mana yang akhas di sini? It itrok. Meliputi. Tidaklah mengharuskan penafian yang lebih umum yaitu ru'ya. Baru ya a'ammu, maka ru'ya ini lebih umum. Wakat yarak insanu saya, wa la bi. Kadang seorang insan itu melihat sesuatu tapi penglihatannya enggak meliputi sesuatu yang ia li, lihat dengan mata kepalanya. Maka seperti saya lihat buku ini cuma depannya, belakangnya enggak keli, kelihatan. Jadi mata kita enggak bisa meliputi buku ini sekecil ini. Jadi kita enggak bisa meliputi jadi ini. Bagaimana mau meliputi pandangan kita meliputi Allah Subhanahu wa taala maka maha benarlah firman Allah Subhanahu wa taala la tudrikuhu al absor. <clears throat> Taib. Falamma tara al jam'ani qala ashabu Musa inna la mutrakun kalla qala kalla inna ma rabbi sayahdin. Sebagaimana firman Allah Jalla wa ala, "Falamma tara al jam'ani tatkala dua kelompok itu saling lihat melihat, saling tahu mengetahui kelompoknya Musa dan kelompoknya lawannya, Berkata sahabat-sahabatnya Musa kepada Musa, ah kita akan terjangkau. Kita akan terliputi. Kata Musa, kalak sungguh bersama bersama bersamaku adalah Rabku. Allah lah yang akan menunjuki aku. Jadi yang apa? La lasna mutrokin. Kita nggak akan diliputi oleh mereka, ya kan? Para tentara siapa? Fir Fir'aun. <clears throat> Eh, ra'auhu mimba ba'idin. Mereka melihat Musa dari jauh. Kalu <clears throat> Inna mudrakun. Mereka berkata, ya kan, sama bolone Musa. Mereka terlihat dari lawannya dari jauh. Mereka berkata, Inna lamudrakun. Kami akan terjangkau, kami akan diliputi. Khafu min wusuli jaisi fir'aun ilaihim wa idra wa idrakihim iyahum. Nah, mereka takut akan sampainya bala tentaranya Fir'aun kepada mereka ya kan? Dan takut akan apa? Sampainya akan terjangkaunya akan diliputi oleh bala tentaranya Fir'aun kepada Musa dan kawan-kawannya. Bal idraku akhassu wa ru'ya a'ammu. Maka idrak ini perkara khusus, ru'ya lebih umum. Fa ru'yatu ghairu manfiyatin yaumal kiamat. bal wa'adallahu bihal mu'minin. Maka ru'ya mata matanya orang-orang mukmin melihat Allah ini adalah ya kan? Tidak ternafikan pada hari kiamat. Bahkan Allah memberikan janji dengan rakyat tadi terhadap orang-orang mukmin. Amal idraku fawa manfiyun mutlakon adapun idrok. Maknanya adalah meliputi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah kita lewati. Maknanya adalah ihato. Ini adalah tertiadakan secara mutlak. Alhamdulillah alamin. Paham? baik Gamblang insyaallah perkara ini. <clears throat> nah, ketika ada istibah tadi kembalinya kepada dalil. Ketika ada istibah faedahnya Ketika ada istibah dalam satu permasalahan, baik masalah akidah dan yang lainnya, kembali kepada apa? Kepada ada dalil. Dalil itu kebijakan kita. Ketika ada istibah di antara alul ilm, ada kesamaran di antara alul ilm dalam satu permasalahan, maka kembalinya kepada dalil. Dan tadi mandatnya saya bin Bas telah mengajari kita. Bahwasanya adanya istibah dari kalangan alul ilm, di antaranya adalah Imam Dhabi, dan orang-orang yang semisal dengan beliau, dari pakar-pakarnya, para ulama alusan tapi ternyata apa? Istibah tadi tidaklah mengharuskan yang lain juga ikut istibah juga. Mabum. Nah sekarang ini enggak. Ketika ada seorang ulama berselisih dengan yang lain, akhirnya nah, apa? Udah istibah. Kita juga ikut apa? Samar sekalian. Nah, enggak. Maka kita diajari bahwa ketika adanya suatu istibah atau kesamaan di antara ahli maka porosnya adalah da dalil. Dari situ kita berangkat. Dari situ kita berangkat meninggalkan pendapat yang yang lemah siapapun dia yang membawa membawanya karena dalil adalah tidak ada yang lagi lebih tinggi daripada da, dalil siapapun yang di muka bumi ini sampai hari kiamat alhamdulillah amin baik fadlalu <clears throat>